بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله وبعد نواصل القراءة kita lanjutkan bacaan الكتاب الملخص في الشرح كتاب التوحيد yang ditulis oleh فضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظ الله تعالى ورعاه Kita masih berbicara pada bab syafaah pada dalil yang ketiga berarti ya. Eh, keempat. Nah. Baik. Qala Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala wa qawlihi taala dan firman Allah taala di dalam surah Saba ayat ke-22 dan seterusnya. Qulid'ul ladina za'amtum min dunillah لا يملكون misqala ذرة في السماوات ولا في الأرض. Allah mengatakan, Kul, katakan wahai Nabi, Udu'u serulah Alladina za'amtum min dunillah." Orang-orang yang kalian anggap, kalian kira sebagai sesembahan yang hak dari selain Allah. la yamlikuna misqala dzarratin la yamlikun mereka tidaklah kuasa misqala darrah, walaupun seberat darrah. fis samawati wala fil ard di langit tidak pula di bumi kata Syekh Salih Fauzan Allah taala tamamul tamamul ayatain kesempurnaan atau kelengkapan daripada dua ayat ini. Ini ayat ke-22 sampai 23 berarti adalah qaulu ta'ala firman Allah taala selanjutnya wa ma lahum fihi ma min syirkin wa ma lahu minhum min zahir, wa ma lahum fihi ma min syirk dan tidak ada bagi keduanya dari persekutuan wa ma minhum min zahir dan tidak pula baginya dari mereka yani bagi Allah tabaraka wa taala dari mereka min zahir adanya zahir ini zahir adalah kesetaraan yang dianggap setara sehingga membantu Allah tabaraka wa taala dalam hal ini wala tanfa'u syafa'atu 'indahu dan tidaklah bermanfaat syafaat di sisi Allah illa liman adina lahu kecuali bagi siapa saja yang Allah kendi, apa Allah izinkan baginya ini syahidnya ya syahidnya pada ayat ini sehingga masuk kepada ayat yang sudah pernah kita baca hatta idza fuzzi'a an qulubihim hingga ketika dicabut dari hati-hati mereka qalu madza qala rabbukum mereka para malaikat akan bertanya apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian. Qalul haq. Mereka menjawab al-haq. Wa huwal aliyul kabir dan dia Allah Maha tinggi lagi Maha besar. Baik. Kata Syekh Shalal Fauzan hafidallahu taala, Kul maksudnya ay lil musyrikin." Kul katakan wahai Nabi kepada kaum musyrikin. Za'amtum ay taz'umuhum Eh, za'amtumuhum alihatan. Yang dimaksud za'amtum di sini adalah apa yang kalian anggap, kalian kira bahwa mereka adalah sesembahan yang hak. Ya. Min dunillahi ghairihi. Dari selain Allah maksudnya selain Allah liyanfa'ukum biza'mikum. Selain Allah yang bisa memberikan manfaat bagi kalian menurut kalian. Mithqala ini wazna seberat ya. Karena wazan adalah timbangan ya, seberat miskala darah berarti seberat darah. Sedangkan darah sendiri apa yang dimaksud? Darah yang dimaksud di sini adalah min khairin aw syar. Kebaikan ataupun kejelekan. Wal murad bi an annamlatu saghirah. Yang dimaksud dengan darah adalah namlah saghirah. Apa? Semut kecil. Ya. Wa yuqalu likulli juz'in min ajza'il baha dharrah. Dan dikatakan juga oleh bangsa Arab bahwa kullu juz'in min ajza'il baha setiap bagian dari bagian-bagian hewan itu dinamakan darah. Begitu. Ya. Syirkin maksudnya adalah syirkatin ma'allah. Ya. Min syirkin di sini Maksudnya min syirkatin dari persekutuan bersama Allah. Mereka menganggap bahwasanya Allah memiliki sekutu dalam apa? Dalam mengatur alam semesta. Baik. Wa ma lahu lillahi ta'ala. Ma lahu artinya tidak ada bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Minhum minal alihah dari sembahan tersebut min zahir adanya zahir. Zahir adalah mu'in. Ya. Karena zahir itu maknanya setara, yang setara. Sehingga mu'in yang membantu sebagai pembantunya. Yu'inuhu ala tadbiri amri samawati wal ard. Yang membantu Allah tabaraka wa taala dalam mengatur urusan langit-langit dan bumi. Ini. Allah tidak memiliki mu'in satu pembantu pun yang membantu Allah dalam mengurus urusan langit-langit dan bumi. Wala tanfa'u syafa'atu 'indahu dan tidak bermanfaat pula syafaat di sisi Allah ay indallah taala yang dimaksud indahu hunya kembali kepada Allah tabaraka wa taala ya ay indallah tabaraka wa taala maka ini kata Syekh Saleh Al Fauzan raddun liqaulihim ayat ini merupakan bantahan bagi ucapan mereka yang mengatakan inna alihatahum tanfa tashfa'u indahu bahwa sesembahan-sesembahan mereka akan memberikan syafaat di sisi Allah. Sehingga Allah bantah dengan mengatakan apa? Wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adina lahu. Illa liman adina lahu ay ayyashfa'a li ghairihi. Ini kecuali bagi yang diberikan izin baginya. Ini diberikan izin untuk memberikan syafaat. Ya. Li ghairihi untuk orang lain untuk yang selainnya. Sehingga mana daripada ayat dua ayat ini al-ma'na al-ijmali lil ayatain makna secara global bagi dua ayat ini adalah ya'murullah subhanahu nabiyahu di sini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan nabinya ayaqula lil musyrikin untuk mengatakan kepada kaum musyrikin ala wajhi tahaddi dalam bentuk at-tahaddi, bentuk tantangan. Ya. Nah, atahaddakum atahaddakum misalnya. Saya tantang kalian, saya tantang kalian. Nah, begitu. Ya. Ini <clears throat> dalam bentuk tantangan. Ini artinya apa? Kul katakan wahai Nabi. ud'u silakan kalian serukan. Silahkan kalian panggil. Nah, kan begitu. Berarti apa? Ala wajib ta'addi, eh, tahaddi, iya dalam bentuk tantangan. Udu'u maksudnya utlubu min alihatikum. Silakan kalian minta dari sesembahan kalian. Alati za'amtum yang telah kalian kira kalian sangka annaha tanfa'ukum. Bahwasanya sesembahan kalian itu bisa memberikan manfaat bagi kalian. Wa takshifu durra ankum. Kalian kira bisa menyingkap madarat dari diri kalian fa innahum la yaqdiruna ala dalika karena sesungguhnya mereka tidak akan sanggup untuk melakukan itu kenapa li annahum la yamlikuna karena mereka tidak memiliki tidak kuasa minal kaun tidak memiliki alam semesta ini bukan yang menguasainya bukan yang memilikinya ya wazna asghari namlatin walaupun sebesar satu ekor semut yang kecil sekalipun. Mereka tidak memilikinya, mereka tidak menguasainya. Walaupun terhadap apa? Semut yang terkecil sekalipun. Mereka tidak menguasai. Ya, milkan mustaqillan dengan kepemilikan yang mustaqil, yang tersendiri. Ya. Yang independen. Baik. Walaysa lahum fil kauni adna syirkatin ma'allah dan tidak ada pula bagi mereka di alam semesta ini adna syirkatin sekutuan atau andil sedikit pun andil yang terendah pun ma'allah bersama Allah tabaraka wa taala ya tidak ada walaysa minhum ahadun dan tidak ada juga dari mereka satupun yu'inullaha yang membantu Allah fitosrifil umur di dalam mengatur perkara-perkara yang ada. Ya. Di dalam mengurusi urusan-urusan. walayakdiruna ala taqaddum baina yadahi. Dan mereka juga tidak layak dirun, tidak akan mampu, tidak akan kuasa ala taqaddumi untuk bisa mendahului baina yadayhi di hadapan Allah Subhanahu wa taala fi syafa'ati lakum di dalam memberikan syafaat untuk kalian illa idza adina lahum bidzalika kecuali jika Allah telah mengizinkan untuk mereka untuk bisa memberikan syafaat ya wa huwa la ya'zan bisyafa'ati dan Allah tidaklah memberikan izin Allah tidaklah memberikan izin untuk memberikan syafaat limusyrikin syafaat bagi seorang yang musyrik nah fahum la yamlikuna syai'an istiqlalan sehingga mereka la yamlikuna syai'an tidak memiliki sedikit pun tidak memiliki apapun juga istiqlalan dengan kepemilikan yang tersendiri ya yang menjadi kepemilikan sendiri ya mungkin mereka memiliki bisa mengatur ini itu sebagaimana Firaun mengatakan apa? Saya uhi wa umid katanya, saya bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Tetapi apa? Laisa istiqlalan, bukan apa? Secara individu, apa secara independen, bukan. Bukan secara tersendiri. Eh, nah. Tetapi apa? Tetapi itu tetap dengan seizin Allah. Ya. Bisa mematikan, eh, menghidupkan, bisa mematikan dengan seizin Allah hakikatnya dia tidak bisa menghidupkan dan mematikan sendiri. Ya, berbeda dengan Allah tabaraka wa taala. Ini yang dimaksud dengan apa? Istiqlalan tadi. Hmm. Wala yusyarikuna fil mulki dan tidak juga yusharikun bersekutu fil mulk di dalam kekuasaannya. Wala yuawinun al malik. Bahkan tidak juga saling membahu saling bahu membahu, tidak juga saling tolong menolong di dalam al-malik kekuasaan Allah tabaraka wa taala kepemilikan Allah tabaraka wa taala wala yamlikuna syafa'ata indahu dan mereka tidak menguasai tidak memiliki syafaat di sisi Allah sekalipun bi ghairi idnihi tanpa ada izin dari Allah tabaraka wa taala maka kata Syekh Shalih Fauzan batulat ibadatuhum maka berdasarkan ini batallah ibadah mereka min dunillah peribadatan mereka dari selain Allah tabarak wa taala. Iya. Nah, sehingga munasabatul ayataini lil bab kesesuaian dua ayat ini terhadap judul babnya babu syafaah anna fihi ma ar-radd. Bahwa di dalam dua ayat ini ada rad, bantahan alal musyrikin, bantahan terhadap kaum musyrikin. Apa itu? Alladina yataqarrabuna ilal awliya yang mereka mendekatkan diri kepada para wali yatubuna minhum syafa'atan dalam keadaan mereka mencari mereka meminta menuntut syafaat dari para wali wa yad'unahum bahkan mereka berdoa kepada mereka ya memanjatkan doa kepada para wali lijal binaf'i wa daf'i dalam rangka untuk mengambil kemanfaatan dan menolak kemadaratan demikian mayustafadu minal ayatain berarti faedah yang bisa kita ambil dari dua ayat ini adalah awalan yang pertama ar-raddu 'alal musyrikin. Adanya bantahan bagi kaum musyrikin alladzina yad'una ma'allahi alihatan yang mereka berdoa bersama Allah kepada sesembahan-sesembahan lain minal malaikah dari para malaikat wa ghairihim maupun selain mereka yaz'umuna annahum yamlikuna lahum naf'an mereka menyangka mengira bahwasanya mereka para malaikat ini yamlikuna lahum naf'an mereka bisa memberikan manfaat untuk mereka orang-orang yang berdoa kepadanya au yadfa'una anhum durran atau bisa menolak madarat dari mereka ya ini yang pertama Sanian yang kedua masyru'iyatu muhajjatil musyrikin disyariatkannya muhajjatil musyrikin mendebat kaum musyrikin apa liibtalis syirik tujuannya apa ketika dalam rangka untuk membatalkan menggugurkan kesyirikan mereka wa munadzaratihim dan berdiskusi dengan mereka fidalika tentang hal itu ya mengadakan perdebatan ya muhajah menuntut hujjah kepada mereka baik tentunya ini dilakukan oleh orang yang mampu tentunya ya saya lisannya ketiga qat'ul asbab memutus sebab-sebab allati yata'allaqu bihal musyrikun memutus sebab-sebab yang kaum musyrikin bergantung dengannya wadhalika annal musyrik musyrika yang demikian itu karena kaum musyrik innama yattakhidu ma'budahu karena kaum musyrik menjadikan ma'budnya sesembahannya lima yahsulu minan naf'i karena dianggap bisa memberikan kemanfaatan baginya. Ya. Wa naf'u la yakunu illa mimman fihi khislatun min arba. Padahal kemanfaatan itu tidak akan bisa diambil didapat kecuali dari orang-orang yang memiliki empat sifat berikut. Apa sifat empat sifat tersebut? Dari orang-orang yang bisa diambil kemanfaatannya, al-ula yang pertama Ima ayakuna malikan lima yuriduhu minhu abidu. Pertama, ima ada kalanya ayakuna malikan. Dia adalah orang yang memilikinya. Memiliki apa? Lima yuriduhu minhu abidu. Memiliki apa yang diinginkan oleh orang yang menyembahnya. Ya. Dia harus malik, orang yang memiliki. Baik. Sanian yang kedua, karena kalau tidak memiliki tidak akan bisa memberi, kan begitu ya. Sanian yang kedua, asaniyah wa imma ada kalanya ayakuna ayakuna syarikan ayakuna syarikan lil maliki. Dia menjadi syarik, menjadi sekutu. Bagi siapa? Sekutu bagi yang memilikinya. Ya. Apakah sekutu dalam bentuk wakil? Apakah sekutu dalam bentuk kongsi? Iya, begitu. Tapi kongsi dagang dan sebagainya. Baru dia bisa memberikan, kan begitu ya? Kalau bukan wakil, kalau bukan kongsinya tidak akan mungkin bisa. Ini harta orang lain, ya. Ini milik orang lain. Gak mungkin dia bisa memberikan milik orang lain. Kan begitu ya? Baik. asalisa Yang ketiga, wa imma ada kalanya ayakun zahiran tadi dia adalah zahir, setara. Ya. Orang yang setara sederajat. Au mu'inan lahu atau pembantunya. Ya. Barulah dia akan bisa memberikan manfaat. Apa? Arabi'ah yang keempat. Wa imma ayyakuna syafi'an indahu. Eh, bisa jadi ada kalanya dia adalah sebagai syafi' sebagai apa pemberi syafaat indahu di sisinya. Kalau dia bukan orang yang memberikan syafaat, tidak akan mungkin bisa memberikan. Baik, demikian. Waqad nafa subhanahu wa ta'ala hadil asbab al-arba'ah dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menafikan menghapus empat sebab ini fi alihatil musyrikin pada sesembahan kaum musyrikin fabatulat ibadatwa sehingga batallah peribadatannya ya ketika mengibadahi ini sesembahan seperti ini berarti batal kenapa karena sesembahan tadi tidak memiliki empat sifat tadi ya baik empat kriteria tadi rabi'an yang keempat faidah yang keempat isbatu syafa'ah allati takunu biiznillah ditetapkannya syafaat yang itu menjadi hak dengan izin Allah tabaraka wa taala. Ya. Khamisan yang kelima annal musyrikina la tanfa'uhum syafa'ah. Bahwa kaum musyrikin tidaklah bermanfaat syafaat bagi mereka. Artinya syafaat tidak akan manfaat bagi kaum musyrikin. Lian Allah Ta'ala la ya'zan fiha, fiha li musyrikin. Karena Allah tidak memberikan izin dalam hal pemberian syafaat bagi seorang yang musyrik. Siapapun juga orang musyrik tidak akan mendapatkan apa? syafaat. Nah, demikian. Sehingga syafaat hanya diberikan bagi muwahhid, orang yang bertauhid. Oleh karena apa? Sangat-sangat kita diwajibkan untuk menjaga tauhid kita. Nah, gitu ya. Baik. Naktafi bihadal qadar kita cukupkan sampai sini.